Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. amma ba'd Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan Kitab tafsir karya Fadilatul Syekh Al-Mufassir Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala Kita masih dalam tafsir surat Al-Baqarah Sampai pada ayat yang ke-93 Kita masuk pada ayat yang ke-94 Sampai 96 Qala Allah tabaraka wa ta'ala Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'inda Allah khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin walan yatamannawhu abada bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزهه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون طيب Perhatikan masih tentang Banu Israel Ahlul Kitab Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang mereka Kul <clears throat> Katakanlah Wahai Muhammad Kepada mereka Itu Ahlul Kitab Minal Yahud wa Nasara In kanat lakumud darul akhirah Allah khalisatan min dunin nas jika negeri akhirat yang ada di sisi Allah itu surga jika surga itu adalah khusus khalisatan khusus lakum untuk kalian min dunin nas bukan untuk orang lain bukan untuk selain Yahud dan Nasoro jika memang seperti itu, surga itu khusus untuk kalian, bukan untuk orang lain, naul maut. Maka katakan kepada mereka ya Muhammad, naul maut. Hendaklah kalian mengharapkan maut, kematian. Inkuntum sodikin apabila kalian orang yang jujur dalam pengakuannya. Walayatamannauhu abada Dan sekali-kali mereka tidak akan mengharapkan kematian Mereka tidak menginginkan kematian Selama-lamanya Bima aidihim Karena dosa-dosa yang telah mereka lakukan ya. Kekufuran, kemaksiatan dan seterusnya sehingga takut mati ya. Wallahu alimun bidzalimin dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang berbuat zalim. Wala tajidannahum nasi ala hayah. Dan sungguh engkau akan mendapati mereka adalah manusia yang paling rakus untuk hidup di dunia paling rakus dalam masalah kehidupan dunia. Wa minaladina asyroku lebih rakus daripada orang-orang musyrik. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Allah menyebutkan perkara yang menunjukkan kerakusan mereka dalam kehidupan. Mereka ingin atau salah seorang di antara mereka atau setiap mereka ingin Lau yu'ammar untuk diberi umur panjang alfasanah seribu tahun. Wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ay yu'ammar. Padahal umur yang panjang tersebut ya tidaklah bisa menyelamatkan mereka tidaklah bisa mencegah mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirum bima ya'malun dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka kerjakan sehingga Allah akan membalas di akhirat nanti sesuai dengan amal perbuatan mereka. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Berkata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan tiga ayat di atas. Ae artinya Kul katakan wahai Muhammad lahum kepada mereka ala wajhi tashihi da'wahum Katakan kepada mereka ya, Jika memang benar Pengakuan mereka ya. Inka natslah kemudarul akhirah Jika negeri akhirat yakni jannah yaitu surga adalah untuk kalian kholisotan secara khusus ya. mindunin nas bukan untuk orang lain Kama za'amtum sebagaimana yang kalian sangka annahu lam yadkhulil jannata illa man kana hudan aw nasara yaitu mereka menyangka bahwasannya tidak akan masuk surga kecuali Yahudi atau Nasrani. Wa anan lam lan tamassahum illa ayyama ma'dudah dan bahwasannya neraka tidak akan menyentuh mereka kecuali beberapa hari saja pengakuan mereka Ahlul Kitab Al-Yahud dan Nasoro Mereka menyangka bahwasanya surga hanya khusus untuk mereka Ya Tidak akan masuk ke dalam surga kecuali Yahudi atau Nasrani ya. Kalaupun mereka tersentuh neraka maka hanya tersentuh beberapa hari Fa in kuntum shodiqina bi hadhihi jika kalian jujur ya, dengan pengakuan seperti ini ya, bahwasanya kalianlah yang benar ya dan bahwasannya surga hanya untuk kalian bukan untuk orang lain jika kalian jujur dengan pengakuan seperti ini fatamannaul maut ditantang ya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya untuk menantang mereka. Fatamannaul maut. Maka hendaklah kalian mengharap kematian. Ya. Karena biasanya seperti ini orang yang merasa berada di atas al-haq ya. Nah, yakin ya. Nah, otomatis dia pengen segera ya mendapatkan naam jannah ya. Pengen segera mendapatkan kenikmatan dan tidak ada yang menghalangi antara jannah dan kenikmatan dengan mereka kecuali kematian. Nah. Taib. Maka hendaklah kalian mengharapkan kematian. Fatamanaul maut. Hendaklah kalian mengharapkan kematian. Kalau kalian benar Nah Dengan pengakuan tersebut Jujur dengan pengakuan tersebut Ditantang harap Hendaklah kalian mengharapkan kematian ya. Wahada dan ini Nau'u mubahalatin bainahum wa baina Rasulillah Ini adalah jenis mubahalah. Mubahalah antara beliau dengan mereka. Atau antara mereka Alul kitab dengan Rasulullah SAW. alaihi Mubahalah. Baik. Tantangan yang Rasulullah SAW tawarkan kepada mereka. Kalau kalian benar, surga hanya untuk kalian. Ya hendaknya kalian mengharap mati. Jangan takut mati orang yang yakin berada di atas kebenaran ya, dia nggak akan takut mati beda dengan orang yang berada di atas kemaksiatan dan dosa ya dia berada di atas kesesatan dalam keadaan dia tahu ya tahu dia mesti dia takut mati ya. karena dengan adanya kematian ya, akan datang siksa dan azab yang merupakan balasan dari dosa dan kemaksiatan dan kesesatan yang dia lakukan ketika di dunia. Maka orang yang berada di atas kesesatan dalam keadaan tahu, dalam keadaan dia mengetahui, mengerti, ya, penuh dengan dosa dan kemaksiatan, maka dia takut mati. Ya. Tapi orang yang nam yakin berada di atas kebenaran, kesolehan, ketakwaan, ya, kejujuran dan seterusnya, dia nggak akan takut mati. Bahkan dia rindu untuk bertemu dengan Allah. Rindu untuk tinggal di dalam jannah. Ya. Sehingga kata Rasulullah SAW. Naam. Atau kata Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan nabinya untuk menantang mereka. Kalau kalian benar, surganya untuk kalian saja, itu hanya untuk Yahudi dan Nasrani saja, maka hendaklah kalian mengharapkan maut kematian. Nyatanya mereka adalah orang-orang yang takut mati Yahudi dan Nasrani adalah orang-orang yang takut mati Walaysa ba'da hadzal ilja wal mudayaqah lahum ba'dal inad minhum illa ahadu amrain. Tidak ada setelah tantangan ini Nah, setelah eh, penyempitan ini bagi mereka setelah mereka menentang setelah mereka menentang menentang kebenaran kemudian ada tantangan seperti ini ya dari Rasulullah SAW alaihi tidak ada yang harus mereka lakukan illa ahadu amren kecuali salah satu dari dua perkara Imma an yu'minu billahi wa rasulih Imma mereka itu mau beriman kepada Allah dan Rasulnya Karena mereka memang tahu bahwa mereka berada di atas kesesatan Sehingga mereka diingatkan dengan peringatan ini Imma mereka mau beriman kepada Allah dan Rasulnya Wa imma an yubahilu alamahum alaihi bi amrin yasirin alaihim atau mereka menjawab tantangan untuk mubahalah. Ya. Untuk mubahalah membenarkan pengakuan mereka. Ya. Mubahalah bi amrin yasirin alaihim. Dengan menyebutkan perkara yang mudah bagi mereka. Ya. Mubahalahnya mudah. Nah, nggak susah mubahalahnya. Hanya apa? Hanya tadi menerima tantangan untuk mengharapkan kematian. Wahwa tamanil maut mudah saja. Ya. Kalau mereka mau membalas mubahalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah saja mereka untuk membalasnya. Karena Naam membalasnya dengan amrun yasir, perkara yang mudah. Apa? Wahwa tamanil maut, yaitu mengharapkan kematian. Ya. Allah Subhanahu wa taala merintahkan nabinya untuk menantang mereka dengan Naam nil maut Mengharapkan kematian jika kalian benar Tantangan Kalau mereka jujur berada di atas kebenaran ya, Nah maka mereka Akan menjawab tantangan ini ya, Kalau mereka mengaku jujur nah, Sehingga setelah tantangan ini Tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali satu dari dua perkara. Yang pertama mereka mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, karena memang mereka berada di atas kesesatan, sehingga harus diingatkan. Atau mereka menjawab tantangan mubahalah ya, untuk membenarkan pengakuan mereka. Mubahalah dengan perkara yang mudah yaitu menjawab tantangan untuk mengharapkan kematian. Alladhi iladar dar, yang kematian itulah yang akan menyampaikan mereka menuju ke surga. Allah khalisatul lahum yang surga itu katanya khusus bagi mereka. Nah, famtana'u min dzalik, tetapi mereka nggak mau. Nah. ya. nggak ya, enggak mau beriman, ya. Juga ya nggak mau menjawab tantangan mubahala. Ya. Nah, enggak mau mengharapkan kematian karena mereka memang orang-orang yang takut mati. Nah. Kalau benar pengakuan mereka bahwasanya surga itu khusus untuk mereka, mestinya mereka apa? Mengharapkan kematian. Karena dengan kematian ini mereka akan cepat masuk surga. Ya, siapa yang nggak ingin cepat masuk surga? Hah? Pengen cepat. Ya, dunia banyak masalah, muskilah, masyakil. Ya, dunia. Pengen cepat masuk surga. Yang penuh dengan kenikmatan dan kelezatan, ya, nggak ada masyakil di sana ya. Kan? Nah. Kalau mereka jujur, surga itu adalah khusus bagi mereka, mestinya mereka mengharapkan kematian. Ya. Karena dengan kematian itu akan mempercepat mereka untuk masuk ke dalam surga yang khusus bagi mereka. Ya. Jika pengakuannya benar. Namun pada kenyataannya famtana'u min dzalik mereka enggan untuk meminta atau mengharapkan kematian. Nah. Baik. <clears throat> Banyak kisah-kisah para sahabat yang ketika berada di medan jihad ya. Nah, apa yang terbayang di benak mereka jannah ya yang terbayang di benak mereka ini jannah sehingga mereka berada di garda terdepan di medan jihad paling depan pengen mendapatkan syahid ya, derajat syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala pengen mendapatkan jannah ya. seperti ini orang ketika benar-benar nah yakin berada di atas al-haq kebenaran. Ya. Maka ahlul kitab Yahud dan Nasoro ditantang, jika kalian benar dan bahwasanya surga hanya khusus untuk kalian saja, ya, maka fatamanul maut, harapkanlah kematian. akan tetapi mereka enggan mengharapkan kematian fa'ulima kullu ahadin an fa'alima kullu ahadin annahum fi ghayatil mu'anadah wal muhadati lillahi wa li maka setiap orang tahu ya, bahwasanya mereka Yahud dan Nasoro mereka dalam puncak Naam kedurhakaan dan penentangan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Nah. Karena ditantang dengan perkara yang mudah saja, nggak sanggup menjawab tantangan itu. Ya. Apa tantangannya? Mengharapkan kematian. Ya. Biar cepat mati, biar cepat masuk surga. Kalau memang pengakuannya benar. Nah. Taib. Tetapi mereka enggan ya untuk menjawab tantangan ini. Enggan untuk mengharapkan kematian. Maka Nah, apa yang mereka lakukan menjadikan semua orang tahu bahwasanya mereka Yahudi dan Nasoro itu berada dalam puncak kedurhakaan dan penentangan kepada Allah dan Rasulnya mihim bidalik dalam keadaan mereka tahu, faham, mereka mengerti. Yahudi dan Nasoro tahu, ya. Karena disebutkan dalam kitab-kitab mereka tentang benarnya Nabi Muhammad SAW dan ajaran dibawa oleh beliau. Nah, ada dalam kitab-kitab mereka. Walihada qala ta'ala oleh karena itu Allah berfirman, walayatamanauhu yatamannauhu abada." Dan sekali-kali mereka tidak akan mengharapkan kematian abadan selama-lamanya. Bima qaddamat aidihim karena sebab dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Minal kufri wal ma'asi yaitu kekufuran dan kemaksiatan yang mereka kerjakan. Li'annahum ya'lamuna annahu tariqun lahum ilal mujaza bi a'malihim al-khabitha dan karena mereka tahu bahwasannya apa? Kematian adalah jalan yang mengantarkan mereka untuk dibalas. Ya, amalan-amalan buruk mereka yang mereka kerjakan ketika di dunia. Mereka tahu, mereka tahu banyak berbuat dosa dan maksiat. Ya. Mereka tahu nggak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu berada di atas kesesatan, kesalahan. Tahu berada di atas dosa dan kemaksiatan. Nah, sehingga mereka enggan untuk meminta kematian atau mengharapkan kematian. Karena dengan adanya kematian itu jalan. Jalan naam di mana mereka nanti akan menerima balasan setelah mati. Mereka tahu setelah mati itu ada balasan. Sehingga karena dosa dan kemaksiatannya mereka takut mati. Ya. Karena setelah kematian mereka tahu ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal perbuatan. Fal mautu akrahu syai'in ilaihim. Maka kematian itu perkara yang paling dibenci oleh mereka. Ya wahum ahrasu alal haya min kulli ahadi minan nas mereka adalah orang yang paling rakus untuk hidup ya. mereka adalah orang yang paling tamak dalam kehidupan ini min kulli ahadi minan nas ya. dari semua orang ya. sampai-sampai ya. dari orang musyrik pun ya. mereka ini lebih Nah Lebih tamak Lebih rakus ya, Daripada orang musyrik sekalipun ya, Dalam kehidupan ini Hatta minal musyrikin ya, Sampai-sampai lebih tamak daripada orang-orang musyrikin Alladzina la yu'minuna bi ahadin minar rusul kutub yang orang-orang musyrikin ini adalah orang-orang yang tidak beriman kepada salah satu rasul atau salah satu kitab. Sedangkan mereka Yahudi dan Nasoro mengimani ya rasul-rasul, mengimani kitab-kitab yang ada pada mereka. tetapi mereka menjadi orang yang ah ahrasun nas, orang yang paling tamak, paling rakus ya, alal haya terhadap hidup. Nah, terhadap kehidupan dunia ini. Lebih rakus daripada orang-orang musyrikin yang mereka enggak beriman kepada salah satu rasul pun dan tidak beriman kepada salah satu kitab pun. Summa dzakara syiddata mahabbatihim lid-dunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kecintaan mereka yang sangat ya, terhadap kehidupan dunia Sangat mencintai kehidupan dunia Dan takut mati Faqala Allah berfirman tentang mereka Yawaddu ahaduhum lau yu'ammaru alfasana Setiap mereka ingin untuk diberi umur seribu tahun Wahada hadza ma yakunu minal hirs. Dan ini ya, keinginan pengen hidup seribu tahun lagi ya. Ini adalah ketamakan yang paling parah ya. Menunjukkan ketamakan mereka yang paling parah Ambisi mereka yang paling parah Tamannau halatan hiya minal muhalat. Mereka mengharapkan sesuatu yang mustahil. Mereka mengharapkan sesuatu kondisi yang mustahil. Hidup seribu tahun. Walhalu annahum lau umirul umuru. Al, lau umirul umur al madhkura. Dan keadaan mereka jika diberi umur segitu pun ya, jika di umur, diberi umur seribu tahun pun ya, lam yugni anhum syai'a tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka umur yang panjang tersebut bahkan akan menambah banyaknya dosa ya. wala dafa'a anhum minal azabi syai'a dan sekalipun mereka diberikan umur seribu tahun ya, tidak akan menghalangi mereka menahan mereka dari siksa Allah subhanahu wa taala sedikit pun wallahu basirum bima ya'malun dan Allah subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka kerjakan ini ancaman tahdidun lahum ancaman bagi mereka alal mujazati bi a'malihim bahwasanya mereka akan dibalas semua amalan mereka ketika di dunia. Nah. Taib. Demikian kondisi al-Yahud wan Nasoro di zaman itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi orang-orang yang seperti ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi orang-orang yang seperti ini. Mengaku dengan pengakuan-pengakuan yang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hati mereka mengaku bahwasanya surga hanya khusus untuk mereka. Ya. Nah, bukan untuk orang lain. Tetapi ketika ditantang, ayo kalian minta kematian kalau memang benar surga khusus untuk kalian. Tetapi mereka enggan, nggak mau. Ya. Karena mereka tahu bahwasanya mereka berada di atas kesesatan, kekeliruan berada di atas dosa dan kemaksiatan sehingga nggak mau untuk mengharapkan kematian karena mereka tahu bahwa setelah kematian akan ada balasan hukuman siksa dan azab atas perbuatan dosa dan kemaksiatan mereka bahkan mereka adalah orang-orang yang paling tamak dan rakus terhadap kehidupan dunia ya. takut mati Ya. Nah, padahal katanya surga hanya khusus untuk mereka. Ya. Tapi kontradiksi dengan nah hati mereka atau kondisi mereka yang takut mati. Ya. Bahkan rakus dengan kehidupan dunia lebih rakus daripada semua orang. Sampai-sampai dari lebih rakus dari orang-orang musyrikin yang orang-orang musyrik ini tidak beriman kepada salah satu rasul dan salah satu kitab pun. Yahud dan Nasara lebih rakus, lebih tamah daripada orang-orang musyrikin sekalipun. Mereka ingin hidup seribu tahun lagi. Nah, perkara yang mustahil ya di zaman itu. Beda kalau zamannya zaman Nabi Nuh ya. Memang umurnya panjang-panjang. Ya. 900 tahun ya. Nah. Dan seterusnya. Umat-umat terdahulu ya. Umurnya panjang-panjang. Nah. pun umat-umat yang di saat itu ya. Nah. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan mereka ya, mendakwahkan agama kepada mereka. Nah, umurnya adalah umur-umur yang kisar, umur-umur yang pendek. Nah, seperti umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pendek-pendek ya. Nah, 70 tahun, 80 ya, pendek-pendek. Kemudian mereka meminta sesuatu yang nah, aneh ya, sesuatu yang ajib mengherankan aneh yaitu pengen hidup seribu tahun lagi dan kalaupun mereka diberi umur seribu tahun lagi tidak bermanfaat umur yang panjang tersebut bagi mereka tidak bermanfaat bahkan hanya menambah dosa ya, memperbanyak kekufuran dan kemaksiatan dan umur yang panjang tersebut tidak akan menghalangi mereka dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Nah. Dan Allah Subhanahu wa taala basir, Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, ya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Nah. Dari kekufuran, kemaksiatan, dosa dan seterusnya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas Amal perbuatan mereka Yang mereka kerjakan ketika di dunia Baik ikhwani din rahimani wa rahimakumullah Nah <clears throat> Di dalam ayat ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya. Nah wasanya orang yang mengaku berada di atas kebenaran, yakin di atas kebenaran, maka dia tidak takut. karena benar, ya. Nah, dia nggak takut. Adapun ketika dia takut, ya, berarti dia masih ragu dengan kebenaran yang ada padanya, ya. si kurang yakin. Nah, kalau dia berada di atas kebenaran. Ya. Nah, seperti kondisi ini, orang-orang Yahud dan Nasoro yang mengaku mereka yang paling benar dan surganya khusus untuk mereka, ya. Nah, tetapi dalam hati mereka pengakuan tersebut ya, pengakuan yang meragukan. Karena mereka adalah orang-orang yang takut. Ya. Takut dengan kematian. Taib. <clears throat> Dan dalam ayat ini juga terdapat pelajaran ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang berada di atas kebenaran dan siapa yang berada di atas kebatilan. Allah mengetahui siapa yang berada di atas kezaliman. Wallahu alimum bizzalimin. Dan dalam ayat ini juga terdapat faidah jeleknya sifat hirs. Jeleknya sifat hirs. Ketamakan, kerakusan terhadap kehidupan dunia. Ya. Nah, tidak konaah, tidak merasa cukup ya, dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagikan kepadanya. Dan juga dalam ayat terdapat faedah jeleknya Naam Berangan-angan panjang ya. Panjang angan-angan nah. Meminta perkara-perkara yang kadang mustahil ya. Nah Mengharapkan perkara-perkara yang kadang mustahil Sulit ya. Berlebihan Panjang angan-angan, pengen hidup seribu tahun, ya. Nah, ya karena takut mati tadi. Dan juga terdapat faedah bahwasanya umur yang panjang itu tidak menghalangi seseorang nam dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Jika sekedar umur panjang tanpa dibarengi dengan taubat dan amal soleh. Umur yang panjang tanpa dibarengi dengan taubat dan amal soleh maka tidak akan menghalangi mereka dari siksa Allah. Wa ma huwa min al azabi ayyu ammar. Dan yang terakhir dalam ayat ini terdapat faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang kita kerjakan baik yang nampak atau yang tidak nampak, yang kecil ataupun yang besar, ya, yang jelas ataupun yang tersembunyi, yang ada dalam hati ataupun yang dikerjakan oleh anggota badan, ya. Nah, Allah Maha mengetahui kemana arah pandangan mata kita, kemana diarahkan pendengaran kita, ya. Nah. Allah Maha mengetahui. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya nanti di akhirat. Nah, maka ketika kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui semua yang kita kerjakan, maka hendaklah seseorang naam selalu dalam keadaan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saatnya dalam setiap naam detiknya dia selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala sehingga jika seseorang merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa bermanfaat baginya di akhirat nanti dan dia akan menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang akan menyulitkan kehidupan di akhirat nanti. Nah, dia akan menjalankan perintah-perintah Allah dan dia akan melaksanakan anjuran-anjuran dan bimbingan-bimbingan Allah dan Rasulnya dan dia akan menjauhkan dirinya dari dosa dan kemaksiatan. Wallahu taala a'lam bisawab. Naktafi bihadzal miqdar kita cukupkan sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.